Ada orang yang tiap malam salat malam. Bagaimana mungkin dia salat tiap malam padahal dia tidak salat? Ternyata karena ia berinfak, memberi makanan pakaian kepada orang ahli ibadah. Dan ia terus bangun tengah malam. Sementara yang dipakai adalah hasil pemberiannya. Maka seolah-olah ia salat malam. Apalagi yang memberi itu tekun salat malam. Ia akan mendapat dua ganjaran. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, belum cukup bibitnya sudah unggul, tempat yang ditanam subur kan belum cukup. Harus menjaganya, memeliharanya dari hama, dari werong. Yang dimaksud adalah hama ria, hama sum'ah, hama ujub. Baiklah, kita sudah menghindari dari sifat bakhil, pelit. Kita berinfak. Godaan setan datang, dibuatnya kita ria, sum'ah. Baik-baik, sekarang kita sudah tidak ria, tidak sum'ah. Sembunyi-sembunyi kita berinfak Godaan ketiga yang berat adalah bangga diri. Oh, tidak ada orang sehebat aku yang mau berimpak sembunyi-sembunyi. Sudah cukup menggugurkan nilai sedekah kita. Berarti ikhlas karena Allah. Terang-terangan boleh dong dalam rangka pastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebajikan. Sembunyi-sembunyi itu juga boleh dalam rangka menjaga dari ria. Ini pun Allah paparkan dalam surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubudus sadaqat pani immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara huwa khairul lakum. Kau berimpak dengan terang-terangan dalam rangka berlomba-lomba dalam kebajikan. Boleh. Kau pun berimpak dengan sembunyi-sembunyi karena khawatir dari sifat ria itu pun boleh. Jadi semuanya boleh asal hati kita ikhlas hanya mengharapkan ridhonya Allah. Baik, yang kedua, kenapa disebut minimal 700 kali lipat? Analoginya adalah kelipatan. Bisa dibayangkan, satu menjadi tujuh, tujuh menjadi seratus, lalu seratus akan menjadi berapa? Berarti angka 700 bukan angka matematika yang paten. Yang ketiga, Allah kunci dengan kata, Wallahu yudha'ifu lima yasha. Allah melipat gandakan dengan segala kehendaknya. Boleh jadi 700 kali lipat, 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat, miliaran lipat, triliunan lipat. Bahkan bisa jadi billion-billion lipat. Akan menjadi amal jariah, amal yang produktif. Kemudian di sini ada perbedaan antara nilai nominal dan real. Yang kaya berinfak satu juta rupiah, yang miskin berinfak seratus rupiah. Nominalnya beda antara satu juta dengan seratus rupiah, jelas. Tetapi di hadapan Allah, jangan-jangan sama atau jangan-jangan yang miskin lebih besar nilainya dibandingkan yang kaya. Berarti realnya di hadapan Allah bisa sama. Kenapa? yang kaya wajib dong berinfak. Karena bagian dari muzaki yang wajib mengeluarkan zakatnya. Sementara yang miskin, yang fakir wajib menerima zakat, menerima infak. Karena mereka al-mustahik yang berhak menerimanya. Entah mau mengeluarkan infaknya. Maka nilainya surplus. Kemudian kenapa disebut minimal? Allah kunci dengan kata Wallahu wasi'un alim maha luas rezeki Allah lagi maha mengetahui. Ada pesan yang tersirat. Hai hambaku, jangan khawatir. Akan keluaskan rezekimu. Dan aku maha mengetahui. Artinya, sekecil apapun aku tahu kok. So, don't worry. Allah maha tahu atas apa yang kita lakukan. Dan Allah juga tahu kemampuan kita. Karena itu berbuatlah sesuai dengan batas minimal maksimal kemampuan kita. Kemudian yang pasti, tidak ada bank yang berani membungakan sekali kita menabung langsung mendapat kelipatan 700 kali lipat. Kalau dihitung dengan prosentasi, 700 kali 100 sama dengan 70 ribu persen. Ada bank yang berani melipat gandakan 70 ribu persen. Kecuali banknya Allah. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bakhil berinfak di jalannya. Kecuali karena kebodohan kita baik. Yang ketiga, surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa-apapun yang kau infakkan di jalanku berarti kau beriman kepadaku maka aku akan mengganti rezekimu. Sekali lagi, apa apapun yang kau infakkan, berarti kau beriman kepada aku sebagai pengganti rezekimu. Tidak ada yang hilang, nothing to lose. Semua pasti Allah ganti. Tidak ada yang rugi, bahkan untung. Malah dalam ayat lain Allah dengan istilah meminjam. Mangzalladhi yukridallahu kardan qardan hasana fayudha'ibahu lahu walahu ajrun karim. Adakah di antara hamba-hambaku yang meminjamkan hartanya? Pasti aku bayar. Bayangkan Allah menggunakan kata istilah meminjam. Allah ambil pun dengan paksa bisa. Sekali lagi saudaraku, tidak ada yang hilang. Pasti Allah ganti. Karena itu, sampai detik ini, tidak pernah kita mendengar, tidak pernah kita melihat hartawan dermawan yang ikhlas. Garis bawahi yang ikhlasnya. Tidak pernah miskin pakir karena kedermawanannya tapi justru bertambah bertambah. Kenapa? Pertama, janji Allah dalam Al-Qur'an lebih 17 ayat Allah nyatakan dengan infak kau akan mendapatkan rezeki. Kedua, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzilu rizqa dengan sedekah kau akan mendapatkan rezeki. Yang ketiga, doa malaikat izdat akhli, izdat akhli, izdat akhli. Tambahkan, tambahkan, tambahkan ganti rezekinya ya Allah. Bahkan dalam doa lain malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, segera gantilah rezeki orang yang berinfak itu. Allah Akbar. Satu cerita yang menarik ketika turun surah Sabah 39 ini, Umar bin Khattab mengajak Abu Bakar untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Siapa di antara kita yang paling banyak infak di jalan Allah? Umar bin Khattab mengeluarkan separuh hartanya. Eh, yang lebih mengejutkan, ternyata Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan seluruh hartanya. Tersentak Umar. Peristiwa ini didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, Hai sahabatku, benarkah engkau menginfakkan seluruh hartamu? Hakamatakul ya Rasul. Benar apa yang kau katakan ya Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul bertanya, Idan malak, lantas apa yang kau punya kini? Abu Bakar As-Siddiq tidak segera menjawab. Beliau diam. Lantas Rasul kembali bertanya, Idan malak, apa yang kau punya? Diam Abu Bakar As-Siddiq. Untuk kesekian kalinya Rasulullah dengan menyentak bertanya, Idan malak, apa yang kau punya? Abu Bakar As-Siddiq menangis Seraya menjawab, Allah wa anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang aku punya hanya Allah dan engkau ya Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis, kemudian memeluk Abu Bakar As-Siddiq seraya berkata, "Anta ma'i fil jannah." Engkau kelak bersamaku di surga, hai Abu Bakar. Allahu Akbar, subhanallah. Kata-kata Allah yang punya. Itulah yang menjadi paradigma orang-orang beriman. Dan itu pula yang membedakan dengan paradigma orang-orang sekuler. Orang-orang beriman menyatakan lillah, semuanya milik Allah. Berarti tadinya kita ini tiadakan, lalu diadakan oleh Maha Ada. Dan kita akan kembali tiada. Hanya waktu. Tadinya nggak punya apa-apa, lalu sekarang punya apa-apa. Lalu berapa yang Allah minta? dua setengah persen kecil sekali. Jangankan dua setengah persen, lebih dari itu pun akan kuberikan di jalan Allah. Lawang tadinya memang tidak punya apa-apa kok. Berbeda dengan paradigma kafir, sekuler. Kalau mereka dari paradigma ada dulu, ada, kemudian tiada, berkurang dong. Jangankan dua setengah persen, setengah persen, 0,1 persen saja sudah berkurang bukankah satu juta dikurangi satu rupiah bukan lagi bernilai satu juta? Berkurang dong. Ini logika bakhil, logika sekuler, logika kafir, alias logika setan. Karena setan dinyatakan dalam Al-Quran, ya'idukumul faqra, membisikkan kepakiran jika engkau berinfak di jalan Allah. Maka orang-orang bakhil adalah teman-teman setan. Na'udzubillahimindarik Karena itu, mereka yang mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, menyadari bahwa semua yang ia miliki adalah amanah dari Allah. Berarti Islam tidak mengajarkan sense of belonging. Rasa berkuasa, rasa memiliki jabatan, rasa memiliki harta, rasa-rasa-rasa memiliki. Tidak ada. Yang ada adalah sense to be entrusted, perasaan diamanati perasaan dipercaya. Beruntung dong, bersyukur. Alhamdulillah.